Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk hidayah maka ia mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa ia mengurangi pahala mereka sedikit pun dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka atasnya dosa sebesar dosa-dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis yang kita baca tadi riwayat Muslim. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dakwah, keutamaan mengajak kepada kebaikan. Di samping hadis ini tentu di sana juga ada hadis-hadis yang sangat banyak. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim juga begitu banyak menerangkan kepada kita tentang keutamaan dakwah yaitu mengajak kepada agama yang benar, agama Islam yang betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdakwah mengajak untuk beriman dengan iman yang benar, mengajak untuk ibadah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah mengajak untuk berakhlak seperti akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdakwahnya pun betul-betul lillahi taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena mengajak kepada dirinya untuk membesarkan dirinya untuk kepentingan pribadinya. Bukan. Bukan untuk popularitas, tapi berdakwah benar-benar ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Hadhihi sabili. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u Allah aku mengajak kepada Allah, yakni ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin di atas basirah. Berdasarkan basirah. Yaitu ilmu. Yakin. Keyakinan yang benar terhadap ilmu tersebut. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Diingatkan oleh para ulama terutama Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid bahwa kalau begitu seorang yang berdakwah itu betul-betul ilallah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan uh, dakwah yang ikhlas. Bukan seseorang itu berdakwah kepada selainnya berdakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau ke selain jalan Allah itu sangat berani karagam. Ada kalanya seorang yang mengajak kepada suatu jamaah tertentu, dia punya suatu kelompok ya, tertentu yang ia ingin membesarkan kelompoknya. Ada juga seorang yang berdakwah kepada organisasi tertentu demi membesarkan organisasinya. Ada yang mengajak kepada mungkin partai demi kepentingan partainya. Ada yang mengajak kepada asabiyah, fanatik kepada golongan golongan tertentu. Ya rasnya. Ada yang mengajak kepada uh, pribadinya sendiri demi kepentingannya dari kepentingan-kepentingan duniawi agar temannya banyak, agar mendapatkan uh, apa yang dia maukan dari kepentingan-kepentingan duniawi agar disanjung agar dia menjadi seorang pemimpin bagi yang mengikutinya. Nah, semua itu adalah dakwah yang tidak benar. Kalau dia menggunakan Islam, artinya dia memperalat Islam demi selain Islam, sekalipun dia membawa label Islam. Bukan itu yang dimaukan Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini jalanku. Apa jalan Nabi itu? Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau ini tercanangkan pada niat masing-masing seorang yang mengajak mengajak ke jalan Allah tadi maka akan eh, betul-betul uh, membuahkan hasil yang diinginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan itu berpengaruh. Berpengaruh pada orang yang berdakwah dan pada orang yang didakwahi. Sehingga seorang yang berdakwah dia tidak ada tujuan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan tugas yaitu syariat yang Allah bebankan untuk berdakwah tidak mengharapkan apa-apa dari selain Allah dari manusia tidak sanjungan tidak pemberian tidak apapun ya sehingga berapapun yang mengikutinya baginya pun tidak ada masalah karena baginya yang penting ia menyampaikan tugas ini. Sedikit yang mengikuti atau banyak yang mengikuti <clears throat> bagi dia tidak jadi masalah. Tetap <clears throat> ia akan berdakwah sekalipun hanya satu orang yang mengikutinya. Itu pun karena dia <clears throat> ya uh, karena berdakwah kepada Allah dia pun nggak mengharapkan yang mengikuti tersebut keuntungannya untuk dia, bukan keuntungannya untuk uh, seorang yang berdakwah dengan ikhlas. Ya, dia nggak mengharapkan apapun darinya yang mengikuti tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. <clears throat> Oleh karenanya kita ingat tentunya kisah uh, Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau tentang nabi-nabi sebelum beliau. Ada nabi yang hanya pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya satu orang atau dua orang. Ada seorang nabi yang tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Bagi nabi tersebut tidak ada masalah. Karena baginya adalah yang penting menjalankan tugas tablighur risalah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dengan kondisi itu dia uh, <clears throat> berhenti dari tugasnya. Tidak kemudian dia mencari kambing hitam, tidak. Tapi dia betul-betul uh, merasa cukup ya dengan tugasnya. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara buah dari keikhlasan. Seorang yang berdakwah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara buah daripada ikhlas dalam berdakwah dia tidak akan merasa tersaingi oleh orang-orang yang sama-sama berdakwah dengan ikhlas menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia justru senang dengan adanya orang lain yang sama-sama mengajak kepada kebaikan. Ranah ini bukan untuk saling uh, iri dan dengki. Tapi ranah ini adalah untuk saling ta'awun, bantu membantu dalam mengajak manusia. Sehingga siapapun yang mendapat hidayah apakah melalui dai tersebut atau melalui yang lain maka tidak akan jadi soal tidak akan dipermasalahkan yang penting semuanya mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa taala sebagian ulama kita dahulu sampai mengatakan yang maknanya wadittu lau anna an-nasa amanu wa qurida jismi bil maqarib saya berharap seandainya orang-orang itu beriman walaupun jasadku dipotong-potong dengan pemotong nah lihatlah keikhlasan para ulama kita rahimahumullah bagi dia yang penting orang itu dapat hidayah Seandainya pun dia menjadi binasa karenanya. Bahkan sebagian ulama dulu mengadu kepada ulama yang lain. Dulu yakni suatu saat ketika para pendengarnya banyak dia merasa sesuatu pada dirinya semacam kebanggaan. Tapi ketika yang hadir hanya sedikit pun muncul sesuatu pada dirinya. Perasaan-perasaan tertentu seolah kehilangan sesuatu di mana apa yang tadinya dibanggakan itu hilang. Maka sang penasehat dari ulama tersebut mengatakan kalau begitu majelis itu engkau tinggalkan saja. Kenapa? Ya ini karena kalau begitu di sana ada cacat pada niat. Di sana kalau begitu ada perasaan ingin memperbanyak jumlah pengikut dan kecewa dengan sedikitnya pengikut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi bukanlah maksud daripada dakwah ilallah azza wajal mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyaknya pengikut dan berbangga dengan itu demi pengikut yang ia banggakan. Tapi maksud daripada dakwah adalah menyampaikan agama, menyampaikan apa yang Allah amanahkan dan imannya manusia, baiknya mereka. Itu yang menjadi tujuan utama. Ia sampaikan tugas ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya inna alaika illal balag. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya menyampaikan. yakni hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ada seorang nabi yang pengikutnya banyak. Dan ada nabi yang pengikutnya sedikit seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak ada kesalahan pada nabi-nabi tersebut yang punya sedikit pengikut. ikhwan fillah rahimakumullah. Dan tentu di sana masih banyak lagi yang lain dari buah atau samaratul ikhlas buah daripada keikhlasan. Ketika seseorang berdakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini memberikan suatu motivasi, tasji' untuk mengajak dengan niat yang ikhlas. Karena dengan niat yang ikhlas ketika seseorang mendapat hidayah disebabkan karenanya maka dia akan mendapatkan pahala dari dakwahnya tersebut. Tentu ikhlas seperti yang tadi saya sebutkan menjadi syarat paling utama. Kalau sejak awal dia tidak ikhlas, sekalipun banyak pengikutnya nggak dapat pahala sama sekali. Namun dengan ikhlas ketika semakin banyak yang mengikuti semakin banyak pahalanya. Ya. Syaratnya ikhlas lillahi taala. Dan <clears throat> yang kedua Nabi mengatakan di sini bahwa dia mengajak kepada huda. Al-huda yang kita terjemahkan hidayah atau petunjuk maknanya seperti diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya wal huda huwa al ilmu nafi' wal amal as-salih huda artinya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya. Ilmu yang bermanfaat tentu kalau kita jabarkan akan bermakna sangat luas. Ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup bab akidah, keyakinan, bab ibadah, praktek ibadah, bab akhlak, adab-adab dan bab muamalah yang islami sesuai dengan tuntunan Islam. Itu ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laisa khulfa fihi. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan rasulnya dan apa yang dikatakan para sahabat. Kemudian di samping itu adalah al-amalus salih. Beramal yang salih. Bukan hanya ilmu saja tanpa amal. Tapi bersamaan dengan ilmu, dia beramal. Amal yang salih, yakni amal yang terbangun di atas ilmu yang benar tadi, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ittiba' mengikuti Rasulullah SAW, dan ikhlas Ikhlas dalam mengamalkannya. Ya. Sehingga hadis ini berlaku bagi mereka yang mengajak kepada hidayah, kepada kebaikan. Fakullu man 'allama 'ilman aw wajjaha al-muta'allimin ila suluki tariqatin yahsul lahum fiha 'ilmun fahuwa da'in ila al-huda. Kalau begitu semua yang mengajarkan ilmu semua yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada muta'allimin, orang-orang yang sedang belajar untuk menelusuri jalan yang jalan tersebut merupakan jalan ilmu, maka dia artinya seorang yang mengajak kepada hidayah. Wa kullu man da'a ila amalin salih. Begitu pula orang yang mengajak kepada amal salih yata'allaqu bihaqqillah amal saleh yang terkait dengan hak-hak Allah atau huquqil khalq atau terkait dengan hak-hak makhluk al-ammah yang bersifat umum wal khassah dan yang bersifat khusus bahwa da'in ilal huda maka dia pun disebut orang yang berdakwah kepada petunjuk wa kullu man abda nasihatan diniyatan atau dunyawiyatan yatawassalu biha ila din fahuwa da'in ila huda begitu pula setiap orang yang memberikan suatu nasihat baik nasihat terkait agama hukum-hukum agama atau nasihat terkait hal yang sifatnya duniawi tapi ada kaitannya dengan bab agama maka dia pun termasuk sebagai orang yang mengajak kepada petunjuk Wa kullu man ihtada fi ilmihi ila akhirih. Nah, jadi dari apa yang beliau sebutkan menunjukkan bahwa ad-da'i seorang penyeru di sini bukan hanya mereka yang berstatus sebagai mudarris, seorang guru agama atau sebagai ustadz atau sebagai alim yang mengajar kepada murid-muridnya Bukan hanya mereka yang dimaksud oleh hadis ini. Bahkan semua siapa saja. Ya, dengan syarat-syarat tadi yang telah disebutkan. Sekalipun kita hanya seorang yang duduk di majelis taklim dan kita tahu ilmu dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, kita sampaikan kepada yang lain, maka kita masuk dalam keutamaan hadis ini. Sekalipun kita hanya seorang santri yang baru belajar, apalagi yang telah lama belajar. Kemudian mengajarkan kepada yang lain apa yang pernah dia pelajari dengan benar, dengan pemahaman yang benar. Pun dia ajarkan dengan cara yang benar, maka dia masuk dalam keutamaan hadis ini sekalipun ia mendapatkan ilmu dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar. Dan itu ilmu yang benar, ilmu nafi'. Lalu dia sampaikan, dia pun masuk dalam keutamaan hadis ini. Sehingga hadis ini merupakan sebuah uh, pintu besar, pintu keutamaan yang besar bagi siapapun untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut. Hanya saja tentunya apa yang dia ajarkan betul-betul ilmu yang manfaat, ilmu yang benar, ilmu yang dia pahami dengan benar. Jangan sampai dia ingin mengajarkan ilmu yang benar tapi justru yang diajarkan adalah ilmu yang salah diyakini itu dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah. Diyakini itu ajaran Islam padahal bukan itu dari ajaran Islam. Kalau dia justru mengajak kepada sesuatu yang salah. Justru sebaliknya berkebalikan dengan apa yang dia maukan. Maunya dapat pahala, justru dia dapat dosa maunya ingin memperoleh keutamaan yang besar tapi justru yang dia dapatkan adalah dosa yang besar naudzubillah min dzalik karena hadis ini terdiri dari dua bagian seperti yang tadi kita sebutkan bagian pertama adalah keutamaan yang mengajak kepada kebaikan dan bagian kedua adalah peringatan dari orang-orang atau peringatan dari ajakan kepada keburukan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah di awal syarahnya, fihi al-hathu 'ala ad-da'wati ila al-huda wal khair wa da'i. Pada hadis tersebut ada anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan dan keutamaan bagi mereka para dai atau orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Wat tahdzir Minat doa ila dhalalati wal ghaib dan peringatan dari dakwah ajakan kepada adzalalah kesesatan wa idhami jurmid da'i wa qubati dan begitu pula menerangkan tentang besarnya dosa orang yang mengajak kepada keburukan atau kesesatan tersebut serta menerangkan tentang hukuman baginya Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. <clears throat> Jadi uh, di hadapan kita ada dua jalan yang kita perlu sangat berhati-hati. Kalau kita mengikuti jalan yang benar, maka peluang mendapat pahala sangat besar. Tapi kalau kita mengikuti jalan yang lain, maka sebaliknya, justru peluang mendapat dosa itu juga sangat besar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kenapa ini menjadi peluang besar? Karena pahala yang akan diterima oleh orang yang mengajar kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dia akan diberi pahala yang berlipat-lipat sesuai dengan orang yang mengikuti. Sehingga semakin banyak yang mengikuti, Selama dia ikhlas, maka semakin banyak pula pahala yang akan dia terima. Nah, siapa dia yang mengikuti? Diterangkan oleh Syekh Sa'id rahimahullah, "Wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalih faqtada bihi ghairuhu Fahuwa da'in ilal huda Wa kullu man taqaddama ghairahu amalin khairiyyin wa mashru'in 'am fa huwa dakhilun fi hadan nass Maka semua yang ihtada uh, nah ini masih terkait dengan yang memberi petunjuk ya. Siapa yang mendapat hidayah dalam ilmu dan atau amalnya lalu yang lain mengikuti maka dia dengan perbuatannya yang sebagai contoh ini pun termasuk mengajak kepada kebaikan. Artinya bahwa mengajak pun tidak terbatas pada ajakan melalui lisan. Bahkan ajakan ini pun bisa berupa suatu kudwah hasanah. Teladan yang baik. Dia memberi contoh selalu beramal baik, orang pun mengikuti. Maka dia mendapat pahala ajakan ini. Dan yang mengikuti hmm, ya, yakni berarti yang meniru dia atau mendapat ilmu darinya yang dia sampaikan melalui uh, pelajaran dalam majelis ta'lim atau dia sampaikan secara pribadi dengan berbagai macam fasilitas penyampaian ilmu yang sekarang ini telah begitu banyak. Maka semua yang mendapat faedah dari ilmu yang disampaikannya ketika dia mengamalkan maka sang penyampai akan mendapatkan pahala disebabkan karenanya. Ikhwan fitin rahimakumullah <clears throat> Diterangkan berikutnya oleh Syekh Sa'ad rahimahullah terkait bagian kedua dari hadis ini. Wa aksu dzalika kullihi ad-da'i ila dhalalah Dan yang berlawanan dengan itu semuanya adalah seorang yang mengajak kepada ad-dhalalah kesesatan. Fad'una ila al-huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin wadda'una ila dhalalati humul a'immatul ladhina yad'una ila nar sehingga pengajak kepada petunjuk mereka adalah para pimpinan orang-orang yang bertakwa dan mukminin pilihan berarti sebaliknya orang yang mengajak kepada dhalalah kesesatan adalah para pemimpin dan panutan yang mengajak atau menuntun orang-orang menuju ke neraka. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fahuwa ad da'ina ilal huda. Orang yang membantu yang lain pada amal kebaikan dan ketakwaan, maka dia termasuk yang mengajak kepada petunjuk. Maka sebaliknya, wa kullu man a'ana ghairahu al ismi wal udwan bahwa huwa minad da'ina ila dhalalah orang yang mengajak yang orang yang membantu yang lain dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau sikap melampaui batas syar'i maka dia termasuk yang mengajak kepada kesesatan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana uh, besar yang mesti ditanggung oleh salah satu putra Adam, di mana ia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Dia yang pertama kali melakukan pembunuhan, sekalipun dia tidak mengajak dan mengajari secara lisan agar orang-orang itu membunuh tapi dengan perbuatan ini dan ia menjadi contoh bagi yang lain dia mendapatkan dosa yang begitu banyak ya setiap pembunuhan ya dia pun mendapatkan bagian daripada dosa tersebut naudzubillah min dzalik nauzubillah min dzalik. Ini Nabi SAW sebagai Nabi SAW sampaikan sebagai contoh yang nyata dalam hal atau menerangkan tentang penerapan hadis ini. Maka begitu pula yang lain. Ya. Sehingga perlu kita sangat berhati-hati dalam berbuat keburukan. Ternyata Kita tidak boleh hanya berpikir tentang diri kita sendiri ketika kita berbuat keburukan. Tidak boleh berpikir itu kan hanya saya. Siapa tahu ternyata ada orang-orang yang mencontoh. Dan siapa tahu ternyata yang mencontoh itu banyak. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. sehingga dosa itu terkumpul sangat banyak karena banyak yang mengikuti. Apalagi di zaman sekarang dengan berbagai fasilitas transfer ilmu atau transfer, transfer keburukan yang begitu mudah, ya, maka sangat berhati-hati. Jangan sampai hal yang buruk kita sampaikan sehingga membuat orang pun mungkin akan menyampaikan kepada yang lain kepada arah-arah yang tidak kita sangka dan seberapa jumlahnya. Tiba-tiba mungkin dosa sudah menumpuk banyak. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula hadis ini juga diambil darinya agar kita diambil pelajaran darinya agar kita tidak menyepelekan suatu kebaikan sedikit pun. Siapa tahu dengan kebaikan yang tidak kita sangka ya akan berpengaruh besar dan akan menjadi tabungan yang besar bagi kita. Satu kebaikan kita sebar ternyata banyak yang mengambil manfaat darinya. Tidak kita sangka ternyata begitu banyak yang mengambil manfaat darinya. Ternyata banyak pahala yang terkumpul dari kebaikan tersebut. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu, hadis ini memberikan motivasi untuk banyak berbuat baik ya, walaupun sekecil apapun dan memberikan suatu peringatan yang besar, peringatan yang berat untuk melakukan dan mencontohkan suatu keburukan sekecil apapun.